Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu.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 Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin, para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh merupakan kenikmatan yang besar dan anugerah yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan memilih kita untuk bisa datang ke tanah suci baik kota Mekah maupun kota Madinah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang mulia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat yang besar ini wajib bagi kita untuk untuk kita syukuri dengan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang fadailul Madinah, tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah. Kota yang sangat kita, kita cintai. Kota yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota tersebut. Kemudian beliau tinggal di kota tersebut. Kemudian meninggal di kota tersebut. Dan di kota tersebut pula lah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan beliau alaihi salatu Akan tapi sebelum kita menyampaikan tentang Fadailul Madinah, tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah, saya ingin <clears throat> memberi semangat kepada para hadirin dan juga para jemaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat menuntut ilmu. Karena ilmu merupakan menuntut ilmu merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung Allah Subhanahu wa taala mengagungkan ilmu dan Allah Subhanahu wa taala mengagungkan para pemilik ilmu. Oleh karenanya terlalu banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang menunjukkan akan agungnya ilmu dan juga para penuntut ilmu. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan ya, memudahkan jalan yang menuju surga. Ini jelas bahwasanya seorang yang sengaja melangkahkan kakinya menempuh suatu jarak tertentu dalam rangka untuk menghadiri majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Bahkan ilmu merupakan ya cara termudah yang bisa mengantarkan orang sampai kepada surga. Kenapa? Karena dengan ilmu orang akan mengenal pintu-pintu kebaikan sehingga dia bisa mengetuk dan mendatangi bahkan memasuki pintu-pintu tersebut. Dalil yang lain yang menunjukkan akan keutamaan ilmu di antaranya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Perhatikan hadis yang sangat mulia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Oleh karenanya seorang yang tatkala sedang duduk di majelis ilmu dan menghadiri majelis ilmu, dia harus sadar dan merasakan bahwasanya dia sedang dalam beribadah. Dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia sedang melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Jangan kita merasa hanya beribadah tatkala kita sholat, tatkala kita bersodakoh, tatkala kita puasa, tatkala kita ya Solat malam misalnya, bahkan untuk ilmu. Tatkala kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan apa yang disampaikan, berusaha memahami apa yang disampaikan. Dengan niat untuk mengamalkannya, itu merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bukan cuma salat, bukan cuma berpuasa, bukan cuma membayar zakat, bukan cuma umrah, bukan cuma haji yang merupakan ibadah, bahkan untuk ilmu juga merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Ya, Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan manusia yang berilmu dengan manusia yang tidak berilmu, bahkan hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu Allah bedakan. Dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum?" Kul uhilla lakumut tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepada engkau tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Kemudian dalam ayat tersebut Allah jelaskan, di antara perkara yang dihalalkan bagi mereka yaitu hasil buruan anjing yang mereka latih, anjing yang berilmu. Syariat Islam membedakan antara hasil buruan anjing yang berilmu dengan anjing yang tidak berilmu. Kalau kita memiliki anjing yang sudah kita ajari dan dia memiliki ilmu, Kemudian kita lepaskan, kita bilang bismillah. Maka hasil buruan anjing tersebut halal untuk kita makan. Akan tapi jika anjing tersebut tidak berilmu, kemudian kita lepaskan, ya meskipun kita bilang bismillah, ya, maka hasil buruan anjing yang tidak berilmu tersebut haram untuk dimakan. Perhatikan dalam ayat ini Allah membedakan antara hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu. Bagaimana lagi dengan seorang yang berilmu dengan seorang yang tidak berilmu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini adalah istifham ingkari. Tidak akan sama dan jelas berbeda. Tidak akan sama antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Jelas berbeda. Dalam sikapnya, dalam akhlaknya, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga berbeda baik di dunia terlebih-lebih lagi di akhirat. Allah akan bedakan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Oleh karenanya dalam hadis yang sahih juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah sebagaimana keutamaan rembulan dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Kita lihat bahwasanya <clears throat> rembulan cuma satu, sementara bintang-bintang jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Akan tetapi yang bermanfaat bagi Penduduk bumi apa? Rembulan, rembulanlah yang memberi cahaya. Rembulan yang menerangi mereka, memberi petunjuk kepada mereka. Adapun bintang-bintang tersebut, dia hanya cahayanya hanya untuk dirinya sendiri. Demikianlah seorang yang berilmu. Dialah yang akan menjelaskan kepada masyarakat tentang kebaikan dan mengingatkan masyarakat dari keburukan. Oleh karenanya, ikhwani fillah azani Allah wa satu orang alim saja lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ribuan ahli ibadah namun tidak berilmu. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang beriman dan ahli ibadah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Kata para ulama, orang yang berilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang hanya beriman akan tapi tidak memiliki ilmu. Oleh karena jangan kita ragukan bahwasanya majelis ilmu merupakan majelis ibadah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati suatu taman-taman surga, maka hampirilah. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majalisuz dzikir," yaitu majelis-majelis zikir, di antaranya adalah majelis-majelis ilmu. Karena di antara sesuatu yang dinamakan dengan ilmu adalah zikir. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir. Sepakat para ulama, ahli zikir di sini adalah ahli ilm, orang yang berilmu. Ilmu disebut zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, "In kuntum la ta'lamun." Jika kalian tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada orang-orang yang yang berilmu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar beberapa hadis dan beberapa ayat yang saya sampaikan untuk mendorong kita semangat untuk menuntut ilmu bahwasanya menuntut ilmu merupakan ibadah yang agung. Bukan hanya solat menuntut ilmu. Seorang merasakan dalam dirinya tatkala dia menuntut ilmu bahwasanya dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dengan menuntut ilmu Allah akan membukakan membukakan pintu-pintu kebaikan sehingga dia bisa masuk dan dalam pintu-pintu tersebut. Para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang saya sampaikan di awal pengajian kita, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan tentang sebagian dari keutamaan-keutamaan kota Madinah. Dan insya Allah di akhir pengajian kita akan membuka sesi tanya-jawab bagi saudara-saudaraku yang mungkin ada yang ingin dia tanyakan, maka silahkan bertanya. Kalau bisa kita jawab, maka kita jawab. Kalau tidak bisa, maka kita tunda jawabannya pada keesokan hari. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki. Di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah memilih sebagian waktu-waktu yang mulia dan Allah Subhanahu wa taala juga memilih sebagian tempat-tempat yang mulia. Di antara tempat-tempat yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Al-Haramain, kota Mekah dan kota Madinah yang dikenal oleh kita dengan kota suci kota yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kota yang memiliki kehormatan yang sangat tinggi. Dan kita sedang berbicara tentang kota Madinah. Terlalu banyak <clears throat> dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan kota Madinah, kota yang sedang kita tempati sekarang ini. Kota yang dari sinilah keluar cahaya wahyu yang kemudian tersebarlah cahaya Islam tersebut seluruh penjuru alam. Asalnya dari mana? Dari kota Madinah. Dari Masjid Nabawi yang sekarang kita sedang kita tempati, yang kita sholat di tempat ini. Yang dahulu masjid tersebut sangatlah kecil. Akan tetapi dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dari tempat yang kecil tersebut, dari masjid ini Masjid Nabawi, maka tersebarlah sinar Islam, cahaya kebenaran. Sehingga kita yang tempatnya sangat jauh di Indonesia bisa merasakan nikmat Islam, bisa merasakan ya bahagianya menjadi seorang yang beragama Islam, Tentunya semua ini merupakan jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum yang telah mengorbankan jiwa dan harta mereka demi untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan akan keutamaan kota Madinah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la ya'ziru ila al-Madinah kama ta'ziru al-hayyatu ila juhriha." sungguhnya iman <clears throat> akan kembali terkumpul ke kota Madinah sebagaimana kembalinya ular ke lobangnya. Para ulama menjelaskan apa maksud hadis ini. Ya. Mereka menjelaskan bahwasanya ya, kota Madinah tidak akan kosong dari keimanan. Dan tatkala tempat-tempat yang lain terkena fitnah, maka iman akan berkumpul di kota Madinah. Sebagaimana ular, ular keluar dari lubangnya dalam rangka untuk mencari makan misalnya. Jika ada sesuatu yang membuat dia takut atau sudah selesai dari ya, apa yang dia cari, maka dia kembali ke lubang tersebut. Demikianlah iman di kota Madinah. Bahwasanya iman keluar dari kota Madinah. Ya, iman tersebar di mana-mana di seluruh penjuru dunia dan dia akan kembali terkumpulkan di kota Madinah. Oleh karenanya kota Madinah termasuk dari kota-kota yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari beliau mengatakan bahwasanya ya hadis ini menunjukkan akan selamatnya akidah penduduk kota Madinah. Kenapa? Karena Allah akan menjaga kota Madinah. Allah tidak membiarkan kota Madinah dikuasai oleh orang-orang yang akan merusak Islam. Tetapi Islam akan dijaga Kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang akan menegakkan Islam, yang akan menegakkan iman sebagaimana ditunjukkan oleh hadis ini. Oleh karenanya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala bisa tinggal di kota Madinah, bisa beribadah di kota Madinah, kota yang jauh dari fitnah. Kalau kita mau keluar dari kota Madinah, kita melihat bagaimana kondisi kota-kota yang lain ya. Terutama kita keluar ke negeri kita misalnya terlalu banyak kemaksiatan, terlalu banyak ujian, terlalu banyak fitnah yang terkadang seorang sulit untuk bisa beribadah dengan baik di tempat-tempat tersebut. Berbeda tatkala kita di kota Madinah, sungguhnya kota ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, sampai tatkala datang fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah Dajjal. Kita tahu bahwasanya tidak ada fitnah yang paling besar yang akan menimpa umat ini sebagaimana fitnahnya Dajjal. Ya. Dajjal yang Allah berikan sebagian kesaktian kehebatan pada Dajjal tersebut. Yang jika dia mengatakan kepada langit, amtiri, turunkanlah hujan, maka langit tersebut akan menurunkan hujan. Kalau dia berkata kepada tanah yang tandus, tumbuhlah, tumbuhkanlah tumbuhan-tumbuhan, maka tanah tumbuh, yang kering tersebut akan menumbuhkan tumbuhan. Ini merupakan perkara yang sangat menakjubkan. Oleh karenanya, kita disunahkan bahkan sebagian ulama mewajibkan agar kita berlindung dari fitnah dajjal tatkala kita sedang sholat. A'udzubika min fitnatil masih dajjal. Aku berlindung dari fitnahnya masih dajjal. Meskipun dajjal munculnya nanti di hari menjelang hari kiamat, bukan sekarang. Tetapi untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya selain dajjal al-akbar, dajjal yang paling besar nanti akan muncul di hari kiamat, ada dajjal-dajjal kecil yang sudah membuat fitnah banyak orang. Di antara dajjal-dajjal kecil tersebut adalah para dukun, para penyihir. Yang mereka hanya memiliki sedikit kesaktian. Mereka hanya memiliki sedikit keistimewaan. Namun dengan sedikit kesaktian tersebut, dengan sedikit keanehan tersebut, mereka sudah memfitnah banyak orang. Terlalu banyak orang yang percaya kepada dukun, terlalu banyak orang percaya kepada paranormal, terlalu banyak orang yang mendatangi dukun. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atakahinan au arrafan, lam tukbal salatuhu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, paranormal kemudian membenarkan perkataan dukun dan paranormal tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'anul Karim. Bagaimana lagi kalau dajjal-dajjal kecil tersebut, dajjal-dajjal junior seperti dukun-dukun dan paranormal, sudah membuat memperdaya banyak orang, sudah bisa menghilangkan keimanan banyak orang, ya, bisa membuat kafir banyak orang. Bagaimana lagi jika muncul Dajjal Al-Akbar yang kesaktiannya luar biasa, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dari tanah yang tandus dan kering. Tentu ini fitnah yang paling luar biasa, yang tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnah Dajjal ini. Dan Dajjal ini, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan menempuh melewati seluruh kota yang ada di alam semesta ini. Laisa min baladin illa sayatuhu Dajjal, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu tempat pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah. Kecuali dua kota suci, Mekah dan dan kota Madinah. Semuanya tempat akan didatangi Dajjal. Antum tinggal di Sumatera, di Jakarta semua didatangi oleh oleh Dajjal, ya. Dan dengan membawa fitnah yang luar biasa. Akan tetapi Dajjal tidak bisa masuk di kota Mekah dan tidak bisa masuk di kota Madinah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi saw. alaihi wasallam, "Laisa min naqba naqabun illa alaihi al-malaikatu safina yahrusunaha." Tidak ada satu lorong atau jalan di kota Madinah kecuali di situ ada malaikat-malaikat yang menjaga kota Madinah tersebut. Tidak membiarkan Dajjal bisa masuk, tidak bisa. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tatkala Dajjal turun, yakti Dajjal, wahwa muharramun alaihi, Dajjal datang, wahwa muharramun alaihi, dia tidak bisa masuk apa? Di, di kota Madinah. Tidak bisa masuk di kota Madinah. Fayanzilu ba'da sibah, maka dia pun, Allah titalil Madinah, maka dia pun turun atau dia tinggal di satu tempat di dekat kota Madinah. Dia tidak bisa masuk kota Madinah tidak bisa masuk karena dijaga oleh para malaikat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat." Maka kota Madinah pun bergoyang bergetar sebanyak tiga kali menggoncangkan penghuni penghuni kota Madinah. Fayukhrijullahu minha kulla kafir wa munafik. Maka seluruh orang kafir dan orang munafik yang ada di kota Madinah akan keluar bergabung bersama Dajjal. Ya. Dajjal tidak bisa masuk, tetapi keberadaan dia dekat kota Madinah sudah bisa memperdaya penduduk sebagian kota Madinah, ya, yang mereka orang-orang kafir yang dan orang-orang munafik, orang-orang kafir yang ada di kota Madinah tatkala itu. Maka mereka pun keluar bergabung dengan dengan Dajjal. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, tatkala Dajjal tidak bisa masuk kota Madinah, maka keluarlah fayakhruju ilaihi rojulun, wa khairun nas au min khiyarin nas. Keluarlah salah seorang dari seorang yang beriman menemui Dajjal tersebut dia keluar, Kan Dajjal tidak masuk, dia keluar menemui Dajjal. Kata Nabi SAW, dia termasuk orang yang paling mulia atau orang yang paling mulia tatkala itu, yang paling beriman, atau termasuk orang-orang yang paling mulia tatkala itu, di akhir zaman. Maka dia berkata kepada Dajjal, Anta Dajjal, alladhi haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Kamu kasih Dajjal yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan cerita tentang engkau. Ya. Maka Dajjal berkata kepada orang-orang yang ada tatkala itu. Ara'aitum in qataltuhu thumma ahyaituhu hal tashuk hal tashukuna fil amr? Kata Dajjal, ya. Kalau seandainya saya bunuh pemuda ini, kemudian saya hidupkan lagi, apakah kalian masih ragu tentang diriku? Fayaquluna la. Kata mereka kita tidak akan ragu. Fayaqtuluhu Dajjal, maka Dajjal pembunuh orang ini. Summa yuhyih, kemudian Dajjal pun menghidupkan orang ini. Kemudian apa kata pemuda yang beriman kepada Allah tersebut? Dia mengatakan, ya, saya semakin beriman, semakin yakin bahwasanya kamu adalah dajjal. Ya. Karena tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman kecuali siapa? Dajjal. Dia tidak kafir kepada Allah dan tidak beriman kepada Dajjal bahkan dia semakin yakin bahwasanya kamulah si Dajjal yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka kemudian Dajjal fayuridu dajjal an yaqtulahu. Dajjal ingin bunuh dia, fala yusallatu alaihi. Maka Allah tidak menjadikan dajjal mampu untuk membunuh pemuda ini. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kota Madinah adalah kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dijaga dari kerusakan bahkan sampai hari kiamat. Memang ter, ter, terkadang ter, terdapat kerusakan. Ya, tetapi Allah bagaimanapun lebih menjaga kota Madinah dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Di antara di antara keutamaan-keutamaan kota Madinah, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendorong orang-orang untuk tinggal di kota Madinah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis tuftah, tuftahu Syam akan dibuka negeri Syam. Ya. Maka banyak orang akan berangkat keluar dari kota Madinah menuju negeri Syam. Kenapa? Karena negeri tersebut negeri yang subur, negeri yang enak untuk dihuni. Waktu tuftahul Irak kata Nabi SAW akan dibukalah negeri Irak. Bahwasanya Islam akan tersebar sampai negeri Irak. Maka sebagian penduduk kota Madinah akan beranjak pergi menuju Irak. Maka Nabi SAW mengatakan Al-Madinah tu khairul lahum laukanu Alamun Ketahuilah bahwasanya kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui tentang keutamaan kota Madinah. Karenanya barang siapa yang hidup di kota Madinah, kemudian bersabar dengan kesulitan yang dihadapi di kota Madinah, Rasulullah akan memberi syafaat baginya pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yasbiru ala la'waiha aw shiddatiha ahadun illa kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah aw syahidan." Kata Nabi SAW, tidak seorang pun yang sabar dengan kesulitan yang dia hadapi di kota Madinah. Baik dengan cuacanya, baik dengan debunya. Kalau panas begitu sangat panas, kalau dingin begitu sangat dingin. Terkadang ada debu yang begitu banyak. Ya, terutama zaman-zaman dahulu. Ya. Zaman sekarang Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dahulu begitu sulit di kota Madinah, hidup di kota Madinah. Kalau dingin sangat dingin, kalau panas sangat panas. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang bersabar dengan kesulitan yang ada di kota Madinah. Dengan kerasnya, ya, yang yang dia hadapi di kota Madinah kecuali aku akan memberi syafaat bagi dia pada hari kiamat kelak. Luar biasa. Ya. Luar biasa keutamaan tinggal di kota Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam satu hadis bersabda tentang keutamaan kota meninggal di kota Madinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man an yamuta bil Madinati, falyamut biha." Barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaknya dia meninggal di kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan beri syafaat kepada orang yang meninggal di kota Madinah. Insya Allah kita semua berniat untuk meninggal di kota Madinah. Siap meninggal di kota Madinah? Sekarang mau atau nanti? ya ikhwan, azani Allah wa iyyakum para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana tentang keutamaan tinggal di kota Madinah dan keutamaan bisa beribadah di kota Madinah. Ya. Dan terlalu banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaan kota Madinah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita akan menjelaskan tentang tempat-tempat yang bisa kita ziarahi tatkala kita di kota Madinah. Yang pertama para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya Masjid Nabawi. Masjid yang sangat mulia ini. Alladzi usisa ala taqwa min awwali yaumin. Inilah masjid yang dibangun di atas ketakwaan, Masjid Nabawi yang sebagian orang menyangka bahwasanya ayat yang Allah turunkan tentang masjid yang pertama kali dibangun di atas ketakwaan adalah Masjid Kuba, tetapi ada hadis yang sahih yang jelas bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang masjid tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masjidukum Hada, yaitu Masjid Nabawi, masjid yang mulia. Ya. Yang dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersab dalam hadis Abu Hurairah dan juga hadis Abu Sabra Al-Ghifari radhiyallahu taala ma kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang bersafar, sengaja bersafar, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seorang sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan satu tempat, kecuali kepada tiga masjid. Masjidil Haram, wa Masjidukum Hada, wa Masjidil Aqsa. Kata Nabi Wasallam, Masjid Haram, atau Masjid Nabawi, dan juga Masjid Aqsa. Seorang boleh sengaja bersafar dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari mana saja. Sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan ke salah satu dari tiga tempat ini. Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Haram. Alhamdulillah, sebagian besar kita telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah di kota Masjid Al-Haram dan juga Masjid Nabawi. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah di Masjid Aqsa pula. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan ke lain ke selain tiga masjid ini. Sebagian orang misalnya bersafar dalam rangka mencari keberkahan, kemudian pergi ke masjid Demak misalnya. Atau ke masjid Ampel misalnya. Dia bersafar dalam rangka mencari keberkahan di tempat tersebut. Ini dilarang dalam syariat. Tidak boleh. Karena seluruh masjid-masjid di alam semesta ini semuanya hukumnya sama. Yang spesial cuma tiga masjid. Karena masjid-masjid para nabi. Ya, masjid-masjid para nabi, tiga masjid ini. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Hanya tiga masjid inilah yang boleh seorang kemudian bersafar dalam rangka mencari keberkahan di tempat tersebut. Dalam satu hadis, tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pergi sengaja mencari keberkahan di di Jabal di Tursina yang di situ Nabi Musa alaihissalam pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, Abu Hurairah ingin mencari keberkahan tempat tersebut. Maka dia pun pergi ke tempat tersebut. Tatkala dia pulang dari tempat tersebut, jadi tempat yang pernah di situ Nabi Musa bermunajat, maka dia bertemu dengan Abu Basra Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Basra Al-Ghifari bertanya dari mana engkau datang? Min aina aqbalta? Dari mana engkau datang? Dia menyebutkan, saya dari Tursina, saya sholat di situ. Ya. Maka kata Abu Basra Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, "Lau alimtu annaka tarhal ilaiha?" Ya. Kalau seandainya saya tahu, ya. Uh, eh, kalau alimtu seandainya saya tahu engkau akan ke sana sebelum engkau pergi ke sana, marohalta maka aku tidak akan pergi, maka engkau tidak akan pergi ke tempat tersebut. Jadi Abu Basr Al-Ghifari mengingkari perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena kita tahu bahwasanya para sahabat tidak maksum. Para sahabat ada sebagian hadis yang mereka tidak tahu. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia mengira bahwasanya beribadah di tempat yang mulia tersebut di mana Nabi Musa pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang dianjurkan. Ternyata ada larangan. Maka Abu Basrab Al-Ghifari mengabarkan kepada Abu Hurairah dia mengatakan, ya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang bersafar sengaja bersafar dalam rangka mencari keberkahan kecuali di tiga tempat. Al-Masjidul Haram, wa Masjidukum hadza al Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Nabawi dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian hadis ini pun diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagian orang sengaja berdosa atas hadis ini. Dia mengatakan apa? Boleh kita pergi ke tempat-tempat yang jauh-jauh dalam rangka mencari keberkahan. Abu Hurairah saja yang meriwayatkan hadis ini, dia pergi ke Bukit Tursina. Dia lupa bagaimana asal-usul cerita tentang hadis ini. Justru Abu Hurairah pergi ke Tursina, kemudian ditegur oleh Abu Basra Al-Ghifari, bahwa sini tidak boleh pergi ke tempat sana karena Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya. Oleh karena ikhwan, ya, kita tahu bahwasanya seluruh masjid-masjid di alam semesta ini, kalau kita sholat di situ, pahalanya cuma dapat satu derajat. Berbeda dengan tatkala kita sholat di Masjid Nabawi, tatkala kita sholat di Masjid Haram, tatkala kita sholat di Masjid Aqsa, tiga masjid ini masjid yang mulia. Masjid Haram, barang siapa yang sholat di Masjid Haram, seratus ribu kali lipat pahalanya. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi, seribu kali lipat pahalanya. Luar biasa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, Salatun fi masjidi hadha. Khairun min alfi salatin fi masiwahu. Kata Nabi SAW, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada seribu kali lipat salat di masjid-masjid yang lain. Ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Ingat lafalnya khairun, kata Rasulullah SAW lebih baik. Rasulullah SAW tidak mengatakan salat di masjidku ini sama dengan seribu kali lipat di masjid yang lain. Tidak. Rasulullah tidak mengatakan sama, tapi Rasulullah SAW mengatakan khairun. Salat di masjidku ini lebih baik daripada sholat seribu kali di masjid yang lain. Artinya antum sholat di masjid. Kalau kita sholat di masjid di masjid Ampel, masjid Demak, masjid Istiqlal, ya, masjid apa lagi? Masjid Agung. Pahalanya cuma satu. Tapi kalau sholat di masjid ini, seribu kali lipat pahalanya. Bahkan kata para ulama, Rasulullah SAW mengatakan, mengatakan kalimat sholatun di sini. Nakirah, mutlak, sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kita sholat sunnah di sini seribu kali lipat lebih baik daripada sholat sunnah di masjid-masjid yang lain di alam semesta ini. Oleh karenanya ini pahala yang luar biasa yang terkadang kita lalaikan. Antum bayangkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa salat sehari semalam di Masjid Nabawi, antum salat subuh, kemudian salat duhur, kemudian salat asar, salat maghrib dan salat isya, salat di Masjid Nabawi. Sama dengan antum salat seribu hari di masjid-masjid yang lain. Sama dengan antum sholat seribu hari di Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid Istiqlal, Masjid Agung, Masjid Kudus, Masjid apa yang lain, apa saja. Sama saja. Seribu hari itu berapa tahun? Tiga tahun lah, kira-kira tiga, tiga tahun. Bayangkan antum sholat sehari di sini seperti tiga tahun di tempat yang lain. Mampukah kita sholat satu tahun berjamaah terus di masjid? Jangankan satu tahun, satu hari aja tidak mampu. <laughs> Kadang asarnya lewat, apalagi subuh sedang bablas ya. Luar biasa pahala yang Allah janjikan. Oleh karenanya ikhwan saya sangat mengharapkan kepada para hadirin sekalian, terutama jemaah umrah yang datang dari jauh, untuk benar-benar memperbagus solat mereka tatkala mereka solat di Masjid Nabawi. Karena solat mereka itulah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tatkala seorang solatnya di Masjid Nabawi dia khusyuk, dia bisa menangis, pahalanya luar biasa, pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah seribu kali lipat. Tapi kalau dia sholat di Masjid Nabawi, kemudian sholatnya main-main, kemudian pikirannya kemana-mana, ya. sudah bawa siap foto sana, foto sini, pikirannya sudah mau ke pasar habis ini, ya. imam assalamualaikum, assalamualaikum langsung keluar, mau ke pasar beli ini, beli anu, ya. repot. Yang dilipat gandakan ya, pahala sholatnya itu. Padahal kata Nabi saw, Inna rojula layan sorifu min sholatihi. Seorang bisa saja keluar dari sholatnya, wa ma kutiba lahu min sholatihi illa usyruha atau tusu'uha atau thumunuha. Kata Nabi SAW, seorang keluar dari sholatnya, dan dia tidak dicatat baginya pahala sholat penuh, kecuali hanya sepersepuluhnya, atau sepersembilannya, atau seperdelapannya, atau sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, seperduanya. Nah, kalau kita sholatnya ternyata pas-pasan, itulah yang akan dilipat gandakan oleh Allah seribu kali lipat. Oleh karena kita berharap, ya, untuk ingatkan diri kita bahwasanya kita tidak selamanya tinggal di kota Madinah. Jangankan hanya jemaah umroh yang datang mungkin tiga hari atau empat hari di kota Madinah. Kita saja mahasiswa yang bertahun-tahun di sini, minimal empat tahun di sini. Empat tahun pun waktu yang sangat singkat. Empat tahun pun waktu yang sangat singkat. Dan kita tidak bisa merasakan tentang luar biasanya pahala ini kecuali tatkala di akhirat. Tatkala kita bertemu dengan Rabbul Alamin. Tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala baru kita tahu tentang luar biasa pahala sholat di Masjid Nabawi. Oleh karena jangan kita istihana, jangan kita meremehkan, tahun untuk bisa sholat di Masjid Nabawi. Tidak semua orang diberikan kemudahan untuk bisa sholat di masjid ini. Betapa banyak orang yang menangis untuk bisa sujud di Masjid Nabawi. Namun tidak dimudahkan. Tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang tatkala beri ke Masjid Nabawi, dia berusaha banyak beribadah di Masjid Nabawi sehingga meraih pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang tatkala sampai di Masjid Nabawi, disunahkan dan dianjurkan baginya untuk menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia lewat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan Assalamu alaikum ya Rasulullah. Dan di antara hadis-hadis menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan malaikat-malaikat sayyahin yang bertebaran di atas muka bumi ini untuk menyampaikan salam dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Fa inna salatakum wa taslimakum tabluguni haitsu Sungguhnya salawat dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, akan ada malaikat yang menyampaikan salawat kepadaku. Dan tatkala kita di kota Madinah, Alhamdulillah, kuburan Nabi dekat dan kita bisa menziarahi kuburan Nabi SAW. Kita mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebagian ulama ada yang mengatakan, kita memuji Nabi SAW. Kita mengatakan, Ashadu annaka qad ballagtar risalah. Ya. Sungguhnya engkau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, tidak ada sedikit pun risalah yang kau sembunyikan. Seluruh yang Allah sampaikan kepada engkau telah engkau sampaikan dari A sampai Z. Tidak ada yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummah dan engkau sudah berusaha ya berdakwah dengan sehebat-hebatnya dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memberi nasihat kepada umat ini. Wa jahadta haqqal jihad dan engkau telah berjihad dengan sebaik-baiknya. Ya, kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melangkahkan kaki bergeser ke arah kanan. Sedikit Kemudian kita menyampaikan salam kepada Abu Bakar. Salamu ya Abu Bakar, khalifata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keselamatan bagi engkau hai Abu Bakar, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan Abu Bakar. Kemudian kita bergeser lagi sebelah kanan, kita mendoakan Umar. Ya karena kuburan Nabi dan kuburan Abu Bakar dan Umar, kuburannya bukan begini tapi dia bergeser seperti ini. Jadi jaraknya dekat-dekat kepalanya itu jaraknya jadi begini. Oleh karena kita hanya melangkahkan satu kaki ke kanan, kita memberi salam kepada Abu Bakar. Kita melangkahkan kaki ke kanan lagi kita memberi salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dua sahabat yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat. Bahkan di dunia Allah menggandengkan kuburan mereka berdua di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan di akhirat kelak? Oleh karenanya tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu akan meninggal, maka Ali bin Abi Thalib ya, menyampaikan tentang keutamaan Umar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sering saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kharaju ana wa Abu Bakar wa Umar Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar. Kata Ali, saya sungguh sering mendengar Rasulullah SAW bersabda dalam hadis-hadisnya, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk suatu negeri bersama Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW sering bersafar dengan dua orang ini. Dua sahabat Nabi SAW yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Uthman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Umar, Uthman di surga dan Ali di surga. Jangan sampai kita seperti sebagian orang yang datang mengunjungi kuburan Abu Bakar dan Umar bukan dalam rangka untuk mendoakan mereka, tapi dalam rangka melaknat mereka. Ya Allah, laknatlah kedua orang ini. Ini adalah pemahaman yang sesat yang masuk dalam ajaran Islam yang mulai tersebar di tanah air kita. Ya. Yang berusaha menjatuhkan keutamaan para sahabat, yang mereka menyatakan bahwasanya para sahabat, para sahabat seluruhnya kafir kecuali tinggal beberapa orang. Tinggal beberapa orang. Sungguhnya di antara cara-cara orang-orang kafir untuk menjatuhkan umat Islam, mereka memutuskan hubungan antara umat Islam dengan generasi pertama mereka yang telah berjaya. Kalau kita tahu tentang keutamaan sahabat, kita bisa memberi semangat kepada para pemuda. Kita bilang kepada mereka, lihatlah bagaimana nenek moyang kita dahulu, bagaimana para sahabat perjuangan mereka, bagaimana mereka pernah tinggal di kota Madinah dengan jumlah yang sedikit, akan tapi bisa menyebarkan, mendatang, mendatangkan kejayaan di alam semesta ini. Para sahabat yang kaki-kaki mereka berjalan di atas bumi, tapi hati mereka di langit. Iman mereka kepada akhirat yang sangat tinggi. Tetapi tak kalah seorang meyakini para sahabat semua kafir, kecuali hanya enam orang atau delapan orang, maka sudah selesai. Buat apa kita ikut para sahabat? Mana contoh Islam yang jaya? Tidak ada. Oleh karena hati-hati, kita ingat bahwasanya tatkala kita mengunjungi menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita ucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Kita beri salam kepada Abu Bakar dan beri salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhumah. Kemudian di antara tempat-tempat yang bisa kita ziarahi tatkala kita berada di kota Madinah adalah kita pergi ke Baki. Rasulullah SAW pernah di malam hari bangun. Kemudian beliau pergi ke Baki, kemudian berdiri lama dan berdoa kepada ya kepada orang-orang yang meninggal atau yang dikubur di Baki. Dan ini adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Zurul kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahi kuburan, karena dengan menziarahi kuburan akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Oleh karenanya tatkala kita menziarahi kuburan, kita berdoa dengan doa yang sangat agung. Assalamu alayka diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan dari kaum muslimin dan kaum mukminin dan kami pasti nyusul kalian. Seorang tatkala mengucapkan kalimat ini Kalimat yang ringkas tapi sangat mengena dalam hati seorang. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Insyaallah di sini untuk tahqiq, untuk memastikan. Dan kita insya Allah benar-benar akan nyusul kalian. Entah besok, entah lusa. Waktu maut datang tidak mengenal waktu. Tatkala seorang mengucapkan doa ini, maka dia akan mengingat akhirat. Dia akan sadar bahwasanya kehidupan dunia hanyalah sementara. Kehidupan dunia hanyalah senda gurau. Ya. Kemudian dia mendoakan penghuni kubur di Lebaki sebagaimana yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa, kalau ada, misalnya di sini sering Alhamdulillah, ya Eh, kita sering dengar ada sholat mayit, sholat jenazah. Maka coba diantara kita berusaha mengikuti jenazah tersebut, masuk dalam baki, lihat bagaimana dikuburkan, lihat bagaimana kuburan-kuburan. Ya. Tidak ada bedanya yang kaya dan miskin, tidak ada. Semuanya di atas tanah rata, hanya sekedar ada batu yang diletakkan untuk menandakan itu ada kuburannya. Semua sama, baik raja maupun yang yang yang miskin. Oleh kan disebutkan sampai ada seorang yang masuk Islam gara-gara melihat bagaimana jenazahnya Malik Fahad rahimahullah dikuburkan. Tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Walik Fahad seorang raja. Kaya raya. Akan tapi dikuburkan dengan kain kafan dan dimasukkan dalam tanah sebagaimana yang lain. Tidak seperti ya keyakinan-keyakinan yang lain. Tidak seperti agama-agama yang lain. Ada yang dikuburkan bawa emasnya. Ada yang dikuburkan bawa mungkin motornya dimasukkan dalam <laughs> kuburan. Hartanya dia bawa. Tidak, Islam tidak demikian. Sampai ada yang masuk Islam gara-gara melihat bagaimana jenazahnya Malik Fahad, orang paling kaya ternyata dikubur biasa saja sebagaimana orang-orang yang lain. Oleh karenanya kita tatkala ziarah kuburan kita sadar bahwasanya hidup kita hanyalah sementara dan harta yang kita kumpulkan kita hanya menjadi apa namanya uh, tempat berangkas dikumpulkan harta tersebut karena berangkas tersebut tidak akan kita bawa masuk dalam kuburan. Bahkan di sini di Saudi Arabia ini di Arab Saudi orang dikuburkan satu real pun tidak dia keluarkan. Kafannya pun gratis. Kafannya pun gratis. Ya. Uangnya dia kumpulkan, satu rial pun tidak dia gunakan untuk dia dikuburkan di dalam kuburan. Apa yang mau dia bawa? Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang bisa kita ziarahi tatkala kita di masjid di kota Madinah adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba, masjid yang adalah masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam tatkala Nabi saw alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Begitu sampai di daerah Masjid Kuba, yang pertama Rasulullah SAW pikirkan bagaimana bikin masjid. Maka Rasulullah SAW langsung membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Setelah Rasulullah SAW kemudian selesai membangun masjid, Rasulullah SAW pun menjalankan ontanya menuju kota Madinah, kota ini, untuk dibangun Masjid Nabawi. Disebutkan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Kuba menuju kota Madinah di masjid ini, maka banyak orang yang menginginkan Nabi SAW untuk singgah di rumahnya. Ya Rasulullah singgah di rumah kami, ya Rasulullah singgah di rumah kami. Setiap Rasulullah ketemu dengan orang Islam, orang Muslim, ya Rasulullah singgah di tempat kami. Akan tapi Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang indah kata Rasulullah SAW, innaha ma'murah. Onta ini sedang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak bisa singgah. Akhirnya onta itu pun berjalan berjalan sampai di tempat sini. Di tempat onta itu baru kemudian duduk di disitulah dibangun masjid Masjid Nabawi. Jadi masjid yang pertama dibangun masjid apa? Masjid Kuba. Baru kemudian nanti dibangun masjid Masjid Nabawi. Nabi SAW setiap hari Sabtu, Rasulullah SAW pergi ke Masjid Kuba. Masyian warakiban. Kadang jalan kaki, kadang naik kendaraan, naik onta atau yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, sesekali kita coba dengan naik kendaraan, sesekali kita berjalan kaki menuju Masjid Kuba sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man harofi baitihi, barang siapa yang bersih di rumahnya, thumma ila ata, thumma ata ila Masjid Kuba, fa fihi salatan, falahu ka ajri umrah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju ke Masjid Kuba, kemudian dia sholat di Masjid Kuba tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala umrah seperti pahala umrah. Oleh karena itu kita di kota Madinah bersucilah dari funduk dari hotel, kemudian kita cari taksi ya. Mungkin 10 real ke sana atau 15 real, sholat di sana dua rakaat, kita pulang. Sudah dapat pahala apa? Pahala umroh, pahala yang luar biasa. Kesempatan di kota Madinah berusaha untuk mencari pahala sebesar-besarnya. Baik sholat di Masjid Nabawi, baik sholat di Masjid Kuba, baik menuntut ilmu, menghadiri pengajian-pengajian, baik baca Quran. Karena tidak mungkin kita mendapatkan keistimewaan kota Madinah kecuali dengan beribadah di kota tersebut. Karena keberkahan kota Madinah bukanlah diraih dengan mengusap musap tembok-tembok yang ada di Masjid Nabawi, atau mengusap-ngusap pasir yang ada di Masjid Nabawi atau mengambil batu-batu yang ada di Jabal Uhud. Bukan demikian cara mencari keberkahan dari Masjid Nabawi dari kota Madinah. Dan ingat tidak setiap kita sampai di kota Madinah kemudian otomatis kita menjadi mulia tidak. Para ulama mengatakan al-ardul muqaddasatu la tuqaddisu sukanaha. Bahwasanya tanah suci tidak otomatis menjadikan penghuninya suci pula tidak. Tetapi penghuni kota suci menjadi mulia tatkala dia beribadah di kota tersebut. Di kota tersebut. Ya. Sebaliknya kalau seorang datang kota Madinah, kemudian bermaksiat di kota Madinah, kalau dia ber, beribadah pahalanya dilipat gandakan, demikian pula kalau dia bermaksiat, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahdatha fiha hadatsan aw awa fiha aw awa muhditsan falahu la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang melakukan maksiat di kota Madinah ya. atau melindungi orang yang zalim, pelaku maksiat dia lindungi, maka bagi laknat Allah dan para malaikatnya dan laknat seluruh manusia. Allah tidak akan menerima sorfan wala adlan, Allah tidak akan menerima ibadah wajibnya dan Allah tidak akan menerima darinya ibadah sunnahnya. Oleh karena hati-hati para uh, jamaah sekalian tatkala kita di kota Madinah maka kita juga selain kita berusaha beribadah, kita jaga diri jangan sampai kita berbuat kezaliman, jangan sampai kita bermaksiat di tanah suci ini. Tidak sebagaimana sebagian orang, semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Datang jauh-jauh dari kota Indonesia dan Indonesia menuju tanah suci, datang jauh-jauh jualan rokok. Bawa rokok dititipkan di koper-koper orang. Ya memang jadi mahal di sini. Subhanallah. Dengan jualan rokok dari jauh-jauh dia bawa rokok tersebut untuk jualan di tanah suci ini. Padahal kita tahu bahwasanya rokok hukumnya hukumnya haram, merusak. Mengotori paru-paru, mengandung banyak racun dalam rokok tersebut. Atau kemudian datang dari tanah air, kemudian bawa CD-CD yang tidak benar isinya. Yang isinya adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tatkala dia datang dari jauh, kemudian dia malah melakukan kesyirikan di kota Madinah ini. Dia pergi ke kuburan Misalnya para syuhada kemudian minta kepada penghuni kubur tersebut. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disunahkan untuk mengunjungi kuburan syuhada, tapi untuk mendoakan mereka. Kita disunahkan untuk mengunjungi kuburan baki untuk mendoakan penghuni kuburan tersebut, bukan untuk minta kepada mereka. Oleh karena barang siapa yang berbuat kemaksiatan, barang siapa yang berbuat kesyirikan, barang siapa yang berbuat bid'ah, membawa pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah yang menyimpang yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ke tanah suci ini, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain maka baginya laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat seluruh umat manusia terhadapnya dia telah merusak kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala demikianlah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih ada waktu sekitar 10 menit e, tentunya pembicaraan tentang keutamaan kota Madinah sangat panjang dan masih banyak perkara-perkara yang kita tinggalkan tapi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di waktu yang lain. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Allah taala alam bisawab. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya silakan. Bagaimana cara mensikapi orang-orang yang suka minta kepada penghuni kubur? Yang membolehkan meminta kepada penghuni kubur dengan dalil bahwasanya ada kuburan masjid, ada kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi. Ya. Pertama sebelum saya sampaikan tentang masalah ini, keberadaan kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi, kita perlu ingat bahwasanya Rasulullah SAW terlalu banyak hadis ya menjelaskan tentang dilarangnya seorang beribadah kepada penghuni kubur dan dilarang untuk mengagungkan kuburan tersebut. Di antaranya sabda Nabi SAW sebelum beliau meninggal, laknatullah alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW tentang orang-orang Nasrani, Ulaika idza mata fihim rajulun saleh banau ala masjidih banau ala qabrih masjidah. Mereka itu orang-orang Nasrani, kalau ada orang soleh yang meninggal maka dibangun kuburan di atasnya. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan la tusallu ilal kubur, jangan kalian solat ke arah kuburan. Jangan kalian solat ke arah kuburan. Oleh karenanya dalam Sahih Al-Bukhari, suatu saat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu taala pernah solat dekat kuburan, solat sunnah. Tiba-tiba dilihat oleh Umar bin Khattab, Anas sholat dekat kuburan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, Ya Anas, Al-Qabr, Al-Qabr. Wahai Anas, hati-hati kamu sholat dekat kuburan. Kata Anas, maka saya pun lihat ke langit. Saya kira Umar mengatakan Al-Qamar, Al-Qamar, bulan-bulan. Eh, emang ada bulan, ada apa? Saya lihat ke langit, bulan nggak ada apa-apa. Ternyata dia bukan bilang Al-Qamar, tapi apa? Al? Al-Qabr. Maka saya lihat ternyata saya sholat dekat dengan kuburan. Maka saya pun berpindah, kata Anas bin Malik, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Oleh karenanya, Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan larangan salat ke arah kuburan di antaranya salat ke arah kuburan, salat di atas kuburan, salat di antara dua kuburan, tidak boleh seorang salat di sekitar kuburan. Kita hanya boleh salat jenazah. Tatkala seorang tidak sempat salat jenazah, dia boleh ke kuburan salat jenazah. Kenapa? Karena salat jenazah isinya doa dan tidak ada ruku dan sujudnya. Kita hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar malah mendoakan penghuni kubur. Jangan sampai orang mengatakan, boleh kan, bukankah Rasulullah pernah sholat jenazah di kuburan, berarti boleh sholat di kuburan. Kita bilang tidak boleh. Lain, tidak boleh dikiaskan. Sholat di jenazah di kuburan tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Dan bahkan mendoakan penghuni kubur yang terjadi, sebagian orang malah minta kepada penghuni kubur. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang, ya, untuk di kapur kuburan tersebut dilarang. Rasulullah SAW wala yuktab alaih. Rasulullah SAW melarang untuk ditulis di kuburan tersebut. Tidak boleh ditulis. Rasulullah SAW melarang untuk menyalakan lampu di atas kuburan. Segala perkara yang mengantarkan pada pengagungan kuburan maka dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam Sahih Muslim dari Abu Hayyaj, Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyaj, "Ala aba'athuka, ala ma ba'athani ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Wahai Abu Hayyaj, maukah aku utus engkau, aku tugaskan engkau, sebagaimana aku pernah ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah tada' qabran musyrifan illa sawaitah. Kata Rasulullah pernah menugaskan saya, jangan kau lihat ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini tugas yang pernah Rasulullah tugaskan kepada Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib menugaskan orang lain. Sehingga kuburan yang dibolehkan hanya sekedar satu jengkal. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan ada terjadi penyembahan terhadap penghuni kubur. Dan benar kita di Indonesia sebagian orang datang ke penghuni kubur, mbah, saya sudah lama menikah mbah, nggak punya anak mbah. Gimana caranya mbah? <laughs> Kadang ya mbah, saya gini-gini. Minta kepada penghuni kubur. Di mana di mana akal kita, di mana otak kita? Bukankah seorang tatkala meninggal dunia, dia tidak bisa mandi sendiri, dia tidak bisa pakai baju sendiri, dia tidak bisa berjalan ke rumahnya sendiri. Orang kalau sudah meninggal, kita yang mandikan. Kita yang pakaikan baju, kita yang kafankan. Kita yang angkat dia menuju ke kuburan. Kita yang masukkan dalam kuburan. Setelah kita masuk dalam kuburan, kita malah minta sama dia. Kemana otak kita? Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW meninggal, terjadi banyak kejadian. Di zaman Abu Bakar terjadi peperangan terhadap dengan Musailamah al-Kadzab. Di zaman Abu Umar terjadi banyak peperangan dengan orang-orang kafir. Kemudian demikian di zaman Uthman, di zaman Ali dan seterusnya. Tidak direwetkan seorang sahabat pun datang menuju kuburan Nabi. Kemudian minta kepada kuburan, minta kepada Nabi SAW. Tidak ada. Bahkan yang ada tatkala terjadi musim kemarau, paceklik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertawasul dengan doa pamannya Nabi Abbas. Kenapa? Karena Rasulullah sudah tidak bisa kita minta doanya. Sudah meninggal dunia. Kalau seandainya masih bisa diminta doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana waktu hidupnya, Umar tidak perlu minta doa kepada pamannya Nabi, langsung aja ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi Umar minta kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena inilah diantara perkara yang sangat menyedihkan kita lihat air kita, orang-orang ya terkadang ramai ke kuburan sementara ke masjid sepi. Terkadang masjid tersebut hanya menjadi ramai kalau ada kuburan di dalamnya. Kalau tidak ada kuburan dalamnya masjid tersebut tidak tidak ramai. Ini yang perkara yang sangat menyedihkan. Adapun keberadaan kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi, kita perlu melihat sejarah tentang bagaimana kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya ya, di zaman Nabi saw, masjid Nabi kecil. Dan Nabi saw sempat di tahun ketujuh Hijriah setelah perang Khaybar, tatkala banyak orang mulai masuk Islam, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperbesar masjidnya sedikit, ya. Kemudian kita lihat rumah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rumah Aisyah dan istri-istri Nabi. Rumah Aisyah lengket dengan dinding Nabi, dengan dinding Masjid Nabawi lengket di sebelah kiri Masjid Nabawi. Kalau kita menghadap kiblat, maka sebelah kiblat kita ini searah selatan. Ya, berarti sebelah timur Disitulah rumah Nabi SAW lengket dengan dinding Masjid Nabawi. Dan itu bukan bagian masjid. Oleh karenanya Nabi SAW berhubungan dengan istrinya di rumah tersebut. Kalau masjid tidak boleh seorang berhubungan di masjid. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian datang bulan di masjid tersebut. Kalau kita tahu tidak boleh seorang kemudian datang bulan seorang wanita dalam masjid. Menunjukkan bahwasanya tempat tersebut bukan masjid. Dan demikianlah berjalan tempat tersebut. Setelah Rasulullah SAW meninggal, datang zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sibuk dengan bagaimana membenahi kondisi stabilitas keamanan tatkala itu. Timbul Musailam Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi baru. Sebagian orang terfitnah murtad, orang-orang tidak bayar zakat. Maka terjadi peperangan sehingga Abu Bakar tersibukan tidak sempat memperbesar Masjid Nabawi. Oleh karena di antara juga Abu Bakar tidak sempat melaksanakan sholat tarawih. Tidak sempat dia mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat tarawih di Masjid Nabawi. Kapan dihidupkan lagi? tatkala di zaman Umar, tatkala uh, suasana sudah lapang. Di zaman Abu Bakar mesti tidak sempat diperbesar. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala masjid diperbesar. Diperbesar di arah depan, arah selatan, arah barat dan arah utara, diperbesar. Kemudian juga di zaman Utsman diperbesar juga masjid tersebut, arah depan, arah timur, arah barat dan arah utara. Sebelah sini tidak diperbesar. Kenapa? Ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kapan kuburan ini masuk dalam areal masjid? Tatkala di zaman Eh, pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Tatkala itu yang menjadi gubernur kota Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz. Maka datang perintah dari Al-Walid bin Abdul Malik yaitu pada tahun 88 Hijriah. 88 Hijriah. Ini sudah puluhan tahun, sekitar 80 tahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia memerintahkan masjid untuk diperlebar, diperlebar tetapi ke arah ke arah timur juga diperlebar akhirnya Umar bin Aziz Umar bin Abdul Aziz tidak langsung menjalankan perintah dari Al Walid bin Abdul Malik. Kalau sebelah depan, sebelah kanan, sebelah belakang, langsung dia kerjakan. Tapi jadi masalahnya sebelah kiri. Karena konsekuensinya kuburan Nabi akan masuk. Maka dia kumpulkanlah para fuqaha dari Madinah. Bermusyawarah akhirnya dia kirimkan surat lagi kepada rasa keberatan fasyaqqu alim, sebagaimana dijelaskan oleh dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad dan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah disebutkan fasyaqqa alaihim maka perintah gubernur perintah sang khalifah untuk memperbesar Masjid Nabawi ke arah timur dirasakan berat oleh para fuqaha tatkala itu. Akhirnya tetap datang perintah lagi semakin memperkeras untuk melebarkan Masjid Nabawi ke arah timur akhirnya dilaksanakan oleh Umar bin Abdul Aziz disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa nihaya. wa yuhka an Ibnu Musayyib dan diriwayatkan dari dihikayatkan dari Ibnu Musayyib bahwasanya beliau ya mengingkari dimasukkannya kuburan Nabi ke dalam Masjid Nabawi. Wallahu alam bisawab. Intinya akhirnya kuburan Nabi pun masuk dalam daerah Masjid Nabawi. Akan tapi ikhwani fillah Allah wa iyakum. Tidak bisa dikiaskan. Sekarang orang-orang berdalil dengan keberadaan kuburan dalam Masjid Nabawi. Untuk membangun masjid-masjid, untuk membangun kuburan dalam masjid. Kita katakan terlalu banyak dalil. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kuburan dijadikan masjid atau membuat kuburan dalam masjid. Terlalu banyak dalilnya. Hadis-hadis yang sahih. Adapun kondisi kuburan Nabi dalam masjid tidak bisa dikiaskan dengan masjid-masjid yang lain dan kuburan-kuburan yang lain. Yang pertama, pertama kuburan Nabi tidak mungkin untuk dipindahkan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya annal ambia dufinu haitsu Para nabi dikuburkan di mana mereka meninggal dunia tatkala Nabi SAW meninggal di rumah Aisyah, maka tidak mungkin dipindahkan. Tidak mungkin di, dipindahkan. Adapun kuburan-kuburan lain mungkin untuk, mungkin untuk dipindahkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan, kalau ada masjid pertama kali dibangun, kemudian dibangun kuburan dalam masjid tersebut setelah masjid, maka kuburannya harus dipindahkan karena ada kemuliaan masjid, masjid yang pertama kali dibangun. Sebaliknya kalau ada kuburan kemudian dibangun masjid di kuburan tersebut, masjidnya harus dipindahkan. Karena kuburan juga punya kemuliaan. Dilihat mana yang lebih dahulu. Dan ini fatwa ya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, kalau ada masjid baru kemudian kuburannya belakangan, maka seorang boleh sholat di masjid tersebut. Yang penting diusahakan kuburan tadi dipindahkan. Karena ada ihtiram kepada masjid, masjid yang lebih dahulu. Tetapi masjid Nabawi tidak mungkin. Masjid Nabawi tidak mungkin digeser, Kuburan Nabi juga tidak mungkin di, digeser. Rasulullah mengatakan salatun fi masjid hadza. Salat di masjidku ini. Enggak mungkin pindah ke Jakarta, enggak mungkin pindah ke Ampel, ke Kudus, enggak mungkin. Masjidnya di sini. Kuburan juga tidak bisa mungkin di, dipindahkan. <laughs> Oleh karena tidak bisa dikiaskan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahwasanya uh, oleh karena kita katakan bahwasanya kuburan-kuburan atau masjid-masjid yang lain tidak bisa dikiaskan dengan kuburan di Masjid Nabawi. Sebagian orang mengatakan, bukankah kuburan Nabi dibangun tinggi? Kita bilang tidak, asalnya itu rumah rumah boleh dibangun tinggi-tinggi. Bukankah tatkala Rasulullah SAW meninggal, kemudian dikuburkan di mana beliau meninggal, dikuburkan di rumah Aisyah. Dan Aisyah masih tinggal di rumah tersebut di samping kuburan Nabi SAW. Dalam rumah itu ada ada kuburannya dan Aisyah tetap tinggal di situ. Tatkala Abu Bakar meninggal dunia, dikuburkan pula di rumah tersebut dan Abu Bakar Aisyah masih tetap tinggal di rumah tersebut. Di situ beliau haid ya ya, datang bulan dan selanjutnya. Tatkala Umar bin Khattab dikuburkan dalam rumah tersebut, maka keluarlah Aisyah karena malu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Intinya itu rumah dan rumah boleh ditinggikan. Yang jadi masalah sekarang rumahnya kemasukan dalam dimasukkan dalam Masjid Nabawi. Oleh karena kalau orang mengatakan kita boleh membangun kuburan tinggi-tinggi sebagaimana kuburan Nabi bilang tidak, itu asalnya rumah. Rumah boleh dibangunkan tinggi-tinggi. Oleh karenanya kuburan Nabi tidak ditinggikan, kuburan Nabi biasa saja, Karenanya dilapisi dengan dinding, beberapa dinding bahkan para ulama berisytihad di bagian utara dibuatlah dinding yang segitiga agar orang risih untuk sholat di situ supaya orang tidak sholat ke arah kuburan karena Nabi SAW melarang dalam Sahih Muslim kata Nabi SAW la tusallu ilal kubur janganlah kalian sholat ke arah kuburan tidak boleh seorang sholat ke arah kuburan Wallahu ta'ala alam bisawab kemudian <clears throat> pertanyaan berikutnya tadi disebutkan seputar hukum rokok Mohon jelaskan alasan rokok kenapa tidak diperbolehkan. Kita bilang, memang benar. Pada waktu-waktu yang lampau, masih ada sebagian ulama yang berselisih tentang hukum rokok ini. Antara haka, haram dan makruh. Tidak ada yang mengatakan mubah. Antara haram dan makruh. Tapi kalau kita bicara tentang zaman sekarang ini, setelah ditemukannya kecanggihan teknologi, ditemukan berapa kandungan racun dalam rokok tersebut, maka tidak ada yang khilaf sekarang semua sepakat bahwasanya rokok itu mengandung racun yang begitu banyak. Ya, bahkan saya katakan dalam iklan rokok saja dituliskan bahwasanya pemerintah peringatan pemerintah rokok bisa menyebabkan kemandulan, bisa menyebabkan apa impoten, eh, bisa menyebabkan impoten, bisa menyebabkan kanker. Oh. seorang kemudian bergaya ngisap rokok supaya jadi jantan malah bisa jadi impoten <laughs> Oleh karenanya eh, pemerintah pun tahu tentang hukum rokok tersebut bahwasanya haram memberi kemudaratan. Para dokter pun tahu rokok itu mengandung kemudaratan. Bahkan dokter yang merokok pun dia tahu. Ya. Oleh karena kita katakan rokok hukumnya haram tanpa ada khilaf. Rasulullah SAW mengatakan la doror wa la Kata Rasulullah tidak boleh seorang memberi kemudaratan kepada dirinya. Terlebih-lebih lagi tidak boleh memberi kemudaratan kepada orang lain. Seorang yang merokok, dia memberi kemudaratan kepada dirinya. Dan ingat bahwasanya Diri kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Uang kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita katakan mentang-mentang saya kerja mencari uang banyak, saya boleh bakar uang saya. Tidak boleh. Akan ditanya oleh Allah kemana uang tersebut kau gunakan. Dari mana kau peroleh dan kemana kau habiskan. Ditanya. Ya. Orang yang merokok ibaratnya dia dia bakar uang tiap hari berapa? 10 ribu dia bakar. Ya. Kalau ada orang bertanya bagaimana hukumnya bakar uang setiap hari 10 ribu, orang melihat orang gila yang bakar, rokok, bakar, bakar uang seperti itu. Hakikatnya demikian orang yang merokok. Demikian juga jangan seorang mengatakan ini jasad saya. Terserah saya mau lakukan apa saja dengan jasad saya. Dia bilang tidak. Jasad kita juga amanah. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, ya man qatala nafsahu bisummin, barang siapa yang bunuh dirinya dengan minum racun, maka pada hari kiamat kelak Allah akan mengazab dia dengan racun tersebut. Barang siapa yang bunuh dirinya dengan melemparkan tubuhnya dari tempat yang tinggi, Allah akan siksa dia dari di akhirat kelak dengan melemparkan dirinya dari tempat yang yang tinggi. Barang siapa yang akhirnya meninggal dunia gara-gara merokok, <laughs> wallah alam mungkin dikasih asap. Di. <laughs> Oleh karenanya ikhwan, tidak boleh kita karena ini jasad kita kemudian kita mengatakan saya bebas merusak jasad saya. Tidak boleh. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak seorang pun tatkala merokok dia mengatakan bismillah. Tidak ada dia malu. Dia tidak mungkin mengatakan bismillah dia malu. Hati kecilnya tidak menerima. Masa dia merokok, dia bilang apa? Bismillah. Yang ada dia merokok dengan tangan kiri, kemudian <laughs> dia santai. Kemudian tidak ada seorang pun setelah merokok mengatakan Alhamdulillah. Tidak ada. Seorang setelah merokok, rokoknya diinjak. Tidak dia mengatakan Alhamdulillah. Dia malu ya mengucapkan Alhamdulillah. Ini semua menunjukkan bahwasanya rokok hukumnya haram. Terlebih-lebih terlebih, lebih lagi, mengganggu orang lain. Dan para para ah, ahli eh, para dokter telah mengatakan bahwasanya akibat buruk yang menimpa rokok pasif, perokok pasif, lebih buruk daripada yang perokok aktif. Orang yang merokok, dia menghirup racun. Tapi yang dia keluarkan racunnya lebih banyak lagi. Akhirnya sampai kepada, nggak ada filternya, sudah keluar racunnya banyak, dihirup oleh orang lain. Terkadang hilang rasa malunya. Ada anak kecil di samping dia, dia merokok. Tidak anaknya batu-batu, dia tidak pedulikan. Oleh karenanya orang yang merokok, dia tidak memikirkan orang lain. Dia memikirkan kesenangan dirinya dan hilang rasa malunya. Kenapa orang di samping dia batuk-batuk, anaknya batuk-batuk, dia tidak pedulikan. Yang penting dia senang merokok. Ya, karena ini semua jelas bahwasanya rokok hukumnya haram. Meskipun kita tahu di tempat kita masih khilaf, ada yang mengatakan hanya haram kalau di depan umum atau hanya haram kalau ya kita bilang haram secara mutlak. Mau depan umum dalam rumah, mau masih kecil udah gede semuanya hukumnya haram. Yang sangat menyedihkan kita dapat di sebagian dai malah merokok di hadapan orang banyak ya. Dan bisa jadi dicontohkan dicontohi oleh orang-orang yang melihatnya. Allah Allah musta'an. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah eh, kita lanjutkan eh, dan saya umumkan bahwasanya pengajian kita insya Allah tiap hari dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hari Kamis dan Jumat kita akan menyampaikan tentang Kitab Tauhid dan besok kita akan mulai dengan kitab tauhid. Adapun hari Sabtu sampai hari Senin tentang sirah Nabi, kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul karangannya uh, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan pada hari Selasa dan Rabu kita akan bahas tentang fikih kitab Bulughul Maram karya Al-Imam al hafiz Ibnu Hajar rahimahullah Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan semoga menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.